Hadis ke-55 Di antara karakter orang muslim An Abi Hurairah radhiyallahu anhu عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال المسلم من سلم الناس من لسانه ويده والمؤمن من امنه الناس على دمائهم واموالهم Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, Muslim adalah orang yang selamat manusia dari ucapan dan perbuatan tangannya, dan mukmin adalah yang membuat aman manusia dalam jiwa dan hartanya. Hadis riwayat Nasai dan Muslim, dan ini lafad Nasai, menurut Al-Albani hadis ini Hasan Sahih. Perawi hadis, lihat hadis nomor 13. Beberapa faedah hadis ini adalah Hadis ini menganjurkan seorang muslim agar berperilaku amanah, jujur dalam interaksi sosial dan bersikap warok dari kezaliman terhadap manusia dalam jiwa dan harta mereka. Muslim sejati adalah yang berserah diri kepada Allah dan memenuhi hak-hak manusia, tidak menyakiti dan tidak menzalimi mereka, maka manusia pun selamat dari keburukan perilakunya. Hadis ini mensifati seorang muslim dengan perkara rahir, yaitu selamatnya manusia dari dirinya dan mensifati seorang mukmin dengan perkara batin yaitu manusia selamat darinya pada jiwa dan hartanya